warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para Bapak bisa sehat TV One, Titian Kobo yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Titian kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini, tentunya di Titian Kolbu. Dan insya Allah selama satu jam ke depan pemirsa, kita akan membahas tentang menegakkan keadilan dalam kehidupan bersama dengan Ustaz Pos Sihab yang sudah hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, kita sapa ibu-ibu dulu ya Ustaz ya. ya. Nanti kalau enggak pulang kabur. Ya. <laughs> Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini dari Majelis Taklim nih. Di Pondok Gede. Alhamdulillah tadi lancar sini ya. Iya deh. Bu, Assalamualaikum dari mana Bu? Dari si Bu, sehat semua Bu? Alhamdulillah Tadi lancar juga sini ya, agak jauh soalnya ya Alhamdulillah, terima kasih Ibu, Ibu ya, sudah ada di sini ya Iya deh, nah Ustaz berbicara mengenai keadilan kita nggak usah ngomong luas ya Ustaz ya Kayaknya adil sama diri sendiri aja kalau belum hitung-hitung ya Ustaz ya Kayaknya nggak kehitung ya Subhanallah, apa sih adil itu? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Al-adl itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya Kalau ibu-ibu meletakkan piring di lemari pakaian Itu namanya enggak adil Nah, ya bukan tempatnya Lawannya adil itu adalah zulum zalim Nah, adil itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Innallaha ya'murukum bil 'adl. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Nah, bagaimana adil dari kacamata manusia? Kalau kacamata manusia adil itu adalah hati, Bu. Karena hati ini senantiasa benar Kalau lidah mengatakan tidak benar Tapi hati senantiasa benar Karena hati itu nur dari cahaya Allah Nurullah Ada cahaya yang masuk ke dalam hati ini Sehingga dia ingin senantiasa al Adli, Dia Adli, Seperti itu Nah, Al-Quranul Karim memerintahkan kita bu untuk berbuat adil. Janganlah kita ini tidak adil iya. untuk diri kita, Betul. apalagi untuk orang, orang lain. lain. Ya. Jadi yang punya kemahaadilan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ustadz ya. Iya. Tapi kita harus bersikap adil. Nah untuk pasti pertanyaan juga nih ibu, adil maksudnya untuk diri sendiri itu seperti apa ustadz adil? Baik, adil untuk diri sendiri. Contoh ya Bu, ya, ibu bis biasanya makan satu piring, ibu makan tiga piring. Hmm. Itu namanya nggak adil Bu. <laughs> Ibu biasa makan satu piring, makannya setengah piring, itu pun tidak adil. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hmm. Itu contoh yang kecil. Contoh yang lain, Bu, hmm. mohon maaf. Kita tidak adil dengan diri kita Seharusnya kita ini memberikan diri kita untuk istirahat iya. Untuk ibadah, Betul. untuk keluarga Kan begitu mm-hmm. Nah ini semuanya untuk dunia hmm. Tidak ada istirahatnya, tidak ada keluarganya, tidak ada untuk ibadahnya mm-hmm. Itu namanya tidak adil iya. Itu namanya zalim terhadap diri kita mm-hmm. Iya Begitu pula keadilan itu Kita harus juga adil terhadap rumah tangga kita iya dan adil juga berbuat terhadap Sesama. orang lain. Hmm, hmm, jadi kalau menjadi istri harus adil juga ya Ustaz ya. Oh, suami, anak. Kalau suami itu rata-rata adil bu sama, sama istri. Sama istri sama istri ya, bukan istri-istri. <laughs> iya deh. Nah, Ustaz tapi kalau ya tadi adil itu hanya dirasakan hati ya Ustadz ya iya. Berarti ya. orang yang mak maksudnya tidak melakukan keadilan Padahal dalam hatinya itu dia pasti berontak Oh ini berarti tidak adil ya Ustadz Untuk mensinkronkan nih antara hati dan tindakan Untuk supaya tetap adil terus Apa sih yang harus dilakukan? Kita harus kembali ke ayat Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dia sangat maha adil mm -hmm. Dan dialah yang mencontohkan keadilan itu bagi hamba-hambanya mm -hmm. Oleh karena itu Ukuran adil itu siapa? adalah kitab Allah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini milik dia dan dia tahu bagaimana dia harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Nah, kita ini hanya diinformasikan ini loh cara yang adil. Iya. Silakan Anda mau berbuat atau tidak tanggung iya. jawab sendiri. Mhm, mhm. Nah, mensinkron apa membuat sesuatu keadilan itu kalau kita sepuluh pendapatnya lain-lain tentang adil iya. oleh karena itu kita harus ada jalan tengah apa keadilan itu tidak akan akan jadi adil kecuali dari yang maha adil iya. kebenaran itu tidak akan jadi benar kecuali dari yang maha, maha benar seperti itu nanti efeknya dari keadilan adalah yang satu benar, satu tidak benar ya Ustaz ya. Iya. Nah, untuk dalam ibadah nih, saya juga merasa tidak adil gitu Ustaz dalam arti kata gini oh, ibadah saya kok sepertinya ada yang kurang di hadapan Allah gitu tapi banyakannya itu tadi mikirin dunia daripada ibadah gitu ya untuk untuk bisa balance antara hidup dunia silakan ibadah pun juga silakan istilahnya adilnya tuh yang benar-benar adil untuk kehidupan kita nantinya di akhirat nanti kalau apa sih yang harus dilakukan sebagai hamba Allah Bismillah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh dari segala gaya hidup iya. manusia. Mm-hmm. Kita seorang Muslim, sebagaimana Allah mengatakan laqad kana lakum fi mm-hmm. Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sesuai dengan yang digambarkan Al-Quran Rabbana atina Fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wakina ada benar Allah tidak menginginkan kita meninggalkan dunia Tapi Allah juga tidak menginginkan kita merebut dunia meninggalkan akhirat Itu nggak adil kan seperti itu Jadi keadilan itu adalah Kita rebut ini dunia taruh di sakumu Kunid dunia fi jaibik Wala dunia ala kalbik Jangan jadikan dunia di dalam hatimu maka itu ada sebuah hadis yang mengatakan mm-hmm. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau mati besok ya Dan berusahalah di dunia ini seakan-akan engkau tidak mati selama-lamanya Itu keadilan Bu iya, iya. Nah begitu pula dengan keadilan diri kita mm-hmm. Mohon maaf kita bicara tentang rohani iya. dan bicara tentang jasmani, jelas Bu. Mm-hmm. Rohani konsumsinya imateri, iya. pengajian, mm-hmm. zikir, sholat, kan begitu. Mm-hmm. Kalau yang satu lagi syahwat, nafsu, tabiat itu konsumsinya jasmani, jasmani, materi, makan, minum, kan begitu. Kalau seandainya kita sekedar memberikan rohani saja buat tiap hari sholat, puasa, zakat, haji itu saja bertasbih, bertakbir itu udah ada makhluknya namanya malaikat <laughs> jelas bu hmm. nah begitu juga kalau seandainya kita ini hanya sekedar maaf ibu makan, minum, tidur, dan jalan ke sana ke sini udah ada mbe <laughs> nah jadi manusia itu adil Allah ciptakan dua mm-hmm. jadi ada rohani dan ada jasmani. Berikan kebutuhan rohanimu, berikan kebutuhan jasmanimu. Jangan karena rohani menderita jasmani, jangan karena jasmani menderita rohani. Itu zalim. Mm-hmm. Mm-hmm. jadi harus semuanya harus seimbang, ya. seimbang. ya. Baik. Pemirsa nanti kita akan lanjutkan tentang menegakkan keadaan dalam kehidupan. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. ketika kita berbicara mengenai keadilan pastinya ada hukum yang berlaku ya Ustadz yang harus kita penuhi, harus kita patuhi. Kita sebagai warga negara Indonesia yang pastinya juga harus taat kepada hukum. Tapi hukum seperti apakah itu? Kadang sekarang kita kalau lihat tayangan banyak sekali orang istilahnya dizolimi karena hukum ya dan rasa tidak keadilan. Nah Ustadz, kok misalnya di zaman Rasulullah itu ada cerita nggak tentang ketidakadilan atau memang adilnya itu sendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hmm. memberikan satu perumpamaan yang sangat tinggi sekali hmm. dan itu tidak mungkin terjadi. Hmm. Tapi Rasul menyatakan itu untuk menegakkan keadilan. Hmm. Kalau seandainya Fatimah ia mencuri aku yang potong tangan. Hmm, subhanallah. Siapa itu Fatimah? Hmm. ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Darah dagingnya Rasul kekasihnya Rasul, belahan jiwa Rasul. Tapi kalau demi menegakkan keadilan, kata Nabi, aku yang potong tangan. Itu perumpamaan yang sangat luar biasa. Bu. Nah, mengapa demikian? Karena keadilan itu harus ditegakkan. Iya. Dan Allah itu maha adil. Hmm. Dan Allah murka sekali dengan orang-orang yang berbuat zalim. Hmm. Oleh karena itu, keboliman ini yang harus kita perangi baik keboliman di dalam diri kita atau keboliman terhadap orang lain atau keboliman atas hak-hak Allah Subhanahu wa Iya dan pastinya Ustaz kalau misalnya kita berbicara mengenai zaman Rasulullah zaman sekarang pun juga lain ya Ustaz ya dalam kata zaman Rasulullah sangat istilahnya kalau kita lihat di, di negara Arab sampai sekarang pun juga kalau misalnya ada yang mencuri dipotong ya Ustaz ya dan masih berlaku. Nah kalau misalnya di Indonesia kita pakai hukum seperti itu, itu seperti apa ya Ustaz ya? <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran dengan hukumnya. Allah maha mengetahui tentang hambanya. Oleh karena itu, dia ciptakanlah hukum dan harus ditegakkan hukum itu ketika kita tidak menegakkan hukum Allah maka akan terjadilah keboliman di mana-mana. Nah, kita melihat mohon maaf saja memang ada secara hukum, ada secara keadilan. Kalau seseorang yang mencuri satu triliun hanya dihukum empat tahun, dengan orang mencuri kelapa tiga masuknya satu tahun. Nah, ini kan tidak adil tidak adil. Nah oleh karena itu Al-Quran itu memberikan nisab bu Pencurian sekian potong tangan Pencurian yang di bawah sekian ditakdir Yaitu dididik mereka supaya tidak Dan itu pula kalau dia mencurinya itu terpaksa untuk makan dan minum Maka negara yang harus bertanggung jawab tentang mereka misalnya mendidik mereka ya Ustaz Mendidik mereka iya. ya. Baik, nah Ustaz sepertinya ada juga yang mau bertanya Ibu yang ada di sini Silakan Ibu dari mana dulu? Ya silakan Eh, Ibu dulu. Oh iya, iya. oh, iya. silakan, iya. Bu. Sabar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juria. Uh mm-hmm. eh, -huh. Mau tanya bagaimana pandangan Ustaz mengenai profesi pengacara eh, yang membela para penjahat. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah melarang kita untuk profesi apapun selagi di dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Itu mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ustaz, mau jadi pengacara, mau jadi hakim, tapi tegakkanlah keadilan. Ibu menjadi pengacara jangan sampai kliennya itu, tamunya itu teraniaya, ibu bela, iya. bukan membela kalau dia tidak salah kan begitu. Begitu pula hakim bukan karena dia tetapi karena hukum harus tegakkan keadilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengancam ibu. Kalau ada tiga hakim kata Rasulullah, dua masuk neraka jahanam. Karena apa? Karena sulitnya untuk menegakkan keadilan itu. Kan sekarang ini sudah beredar Bu, bil fulus mulus. Bidunil fulus manfus. Nah oleh karena itu tegakkanlah keadilan sampai dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan keadilan sesaat lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi adil ini kulil haq walau kana murram, katakan yang benar walaupun pahit walaupun resikonya apapun yang terjadi hmm. karena al-adlu hayah orang yang adil itu hidup Bu as-sukut 'alal haq al akhras kalau kita membisu dalam sesuatu yang hak maka kita dikelompokkan bagaikan setan yang bisu naudzubillah nah mau jadi pengacara mau jadi hakim mau jadi apapun boleh itu profesi yang halal tetapi ingat ya kan tegakkan keadilan yang sebaik-baiknya karena apa lukmatul haram yukharribul qulub apa yang kita makan dari sesuatu yang dihasilkan dari yang haram itu akan merusak jiwa kita merusak rumah tangga kita merusak ketenangan hidup kita al haram ilal haram wal halal ilal halal yang haram akan keluar ke tempat yang haram dan yang halal insya Allah ke tempat yang halal al-baladut tayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kalau benihnya baik akan tumbuh dengan baik tapi kalau benihnya tidak baik jangan harapkan dia akan tumbuh baik berarti tinggal pilihan iya. kita ustadznya mau pakai mana nih haram eh iya. haram atau halal dan apapun profesinya kalau kita selalu mengingat Allah cinta kepada Allah tidak akan membuat semena-mena ya ustadz ya betul baik iya penanya berikut silakan iya silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Ning dari Majelis Taklim Nurul Islam Cibubur Jakarta Timur. Iya. Yang akan saya tanyakan eh, adalah apa saja yang boleh dan tidak boleh saat kita menuntut sesuatu keadilan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan yang baik, yang hak. Begini ibu, kalau kita lihat ada sebuah rumah bu, ada tikusnya, ibu jangan hancurkan rumahnya bu. Carilah tikusnya, nggak usah rumahnya dihancuran, dihancurkan seperti itu. Iya dihancuran. Iya. Kemudian ibu kalau ada satu kampung itu ada orang yang tidak adil, orang yang jahat, bukan semua kampung itu menjadi jahat seperti itu. Hmm. Itu Al-Quran bicarakan untuk menegakkan keadilan. Bukanlah seseorang yang tidak adil kemudian kau menyeratakan seluruhnya tidak adil. Hmm. Nah, ketika kita mau maaf, ketika kita mau menuntut hak kita, nah seperti itu pula Bu. Istilahnya ya Bu, orang itu harus pandai-pandai kalau mencari mena, apa mengangkat sesuatu jangan yang lainnya jadi rusak semuanya Bu angkatlah sesuatu yang kita inginkan iya. nah begitu juga ibu kalau makan misalnya Ibu membutuhkan cuma segini, ibu makan semuanya, orang nggak kebagian, ini nggak habis sama ibu. Hmm. Nah itu namanya tidak adil. Hmm, hmm, jelas ya bu? Ya. Sudah jelas bu ya? Iya, baik. Nah, nah Ustaz kok misalnya kita bicara mengenai keadilan ya, kita masa dijolimi Ustaz. Kita tahu padahal kita misalnya tidak salah, tapi kita istilahnya ponis atau e, dipaksa untuk kita yang melakukan. Itu kan sangat zolim sekali. Nah, kita sebagai e, makhluk yang pastinya e, ada jiwa yang pasti marah gitu ya Ustaz ya. Terus e, tidak merasa ini tidak, sangat tidak adil. Nah, apa sih yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk kita tidak dendam nantinya kepada orang yang istilahnya sudah menjolimi kita? Rasul sallallahu Alaihi wa Wasallam mengatakan, al-afwa amman zalama." Coba belajar untuk memaafkan orang yang menganiaya diri. Ahsinilaman asa'a ilaik. Berbuat baiklah terhadap orang yang tak pernah berbuat baik kepadamu. Begini Allah itu tidak pernah lalai dari perbuatan hambanya Allah tidak pernah tidur dari perbuatan hambanya Dalam sebuah hadis kudsi Allah mengatakan Wa bi'izzati wa jalali la antakimanna lidzalim Demi zatku dan keagunganku kata Allah Siapa saja yang berbuat kebaliman terhadap hambaku Akan kubalas dia perlahan-perlahan atau segera. Nah, hati-hati ibu, bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan salah satu doa yang tidak dihijab Allah adalah orang yang teraniaya. Berarti kita tidak berbuat adil terhadap dia. Ya kan? Bahkan Nabi mengatakan hati-hati dengan doa yang sering eh, tertunda karena apa? karena kita tidak berbuat adil terhadap pembantu kita. Ya kan kita makannya kanibal, daging, sedangkan maaf-maaf orang belakang makannya vegetarian. Ya kan kangkung, makanya kita jadi hewan akhirnya lagi makan. Nah, jadi kembali lagi nah tegakkan keadilan itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadilan itu adalah keadilan sifat orang yang adil itu dia akan reda dia akan senang dengan kalau orang itu senang dan dia pun akan benci di saat orang benci. Jadi ukurannya kalau orang senang dia senang, tapi kalau orang tidak senang dia pun merasakan tidak senang. Itu namanya adil. Jangan kita senang orang lain nggak senang. Mm -hmm. Nah, atau kebalikannya seperti itu. Mm -hmm. Ya. Iya, baik usaha kita lanjutkan ya. Dan Ibu juga pasti yang mau bertanya lagi. Ya, ditandul pertanyaannya karena kita akan break. Jangan kemana-mana pemirsa, Siti Angkobo akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami. Insya Allah.